sahabat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Hari Akik sebagai Prabu Sana, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Yanuar sebagai Raden Karmapala, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, dibantu oleh Benny dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. diceritakan, Jerangkong hidup tengah memberikan hukuman pada Raden Karmapala muridnya. Dan dengan penuh harap, Jerangkong hidup memohon pada muridnya agar mau bersikap sebagaimana seorang kesatria yang kelak akan mencuci namanya yang kotor dalam dunia kependekaran. pasti akan dapat memberikan kebanggaan pada diriku. Berusahalah, Pala. Berusahalah, dan kau pasti akan sanggup. Renungkanlah semua perbuatanmu. Ingatlah, Hukuman yang malam ini kuberikan padamu adalah hukuman atas ketidaktaatanmu pada aturan yang kuberikan. Terimalah hukuman ini dan jangan mencoba untuk mengangkat tubuhmu. Biarkan kepalamu tergantung terus hingga pagi hari. Jangan pikirkan apapun. Kosongkan semua pikiranmu. Raden Karmapala mencoba untuk mematuhi perintah gurunya. Seluruh pikirannya dikosongkan. Pemuda yang dahulu merupakan seorang anak yang nakal tiada terkira, kini di tangan jerangkong hidup, iblis maha jahat mencoba untuk membentuk dirinya menjadi sosok yang lain. terasa lagi, ia tertidur hingga pagi menjelang dengan tubuh tergantung bagaikan kelelawar. Bagaimana, Pala? Enakkah tidurmu tadi malam? Oh, guru telah menurunkan saya dari tali. Iya, aku telah menurunkan engkau dari pohon itu. Tapi bagaimana mungkin? Mengapa saya tidak merasakannya sedikit pun? Oh, aneh sekali. <laughs> Tentu saja. Tenaga sakti yang berada di dalam tubuhmu adalah tenaga sakti kelelawar sakti. Dan tidurmu malam tadi itu adalah karena keselarasan dari ilmu kelelawar saktimu itu. Sekarang bagaimana? Bukankah terasa kepalamu agak berat sedikit? Kepalamu serasa diganduri oleh benda yang berat. Iya, itu saya rasakan, Guru. Sekarang tugasmu adalah Lakukan hal seperti tadi malam. Saya harus melakukan hal seperti tadi malam. Ya, kau harus lakukan itu hingga beberapa minggu. Hei, eh, apakah hukuman tadi malam belum juga cukup? Jika kau merasakan cukup belajar dari aku, jangan lakukan perintahku. Mengapa demikian, Guru? Saya masih ingin banyak belajar dari Guru. Jika begitu, lakukanlah semua perintahku. Oh, baik. Baiklah, Guru. Saya akan lakukan semua perintah Guru. Saya akan lakukan. Dengan hati penuh tanda tanya, Raden Karmapala melakukan semua perintah gurunya. Melakukan hal tersebut, mengikat kedua kakinya di cabang pohon besar, dan kemudian membiarkan tubuhnya tergantung hingga beberapa hari. Dan beberapa hari kemudian... Hmm, aneh sekali. Kini aku semakin tidak merasakan lagi berat kepala. Dan tubuhku semakin lama semakin terasa segar. Dan gerakan-gerakanku juga terasa menjadi semakin mantap dan lincah. Apakah itu semua karena cara tidur yang aneh yang selalu kulakukan? Guru memang adalah seorang yang sangat berbudi. Dia adalah satu-satunya yang sangat dekat dan baik padaku. Oh, guru. Guru. meninggalkan dulu Raden Karmapala yang tengah mendapat didikan aji kelelawar sakti dari Jerangkong Hidup. Sekarang, marilah kita kembali pada kisah Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna di Padepokan Gua Larang. Yang guru memberi waktu kepada kita hanya satu hari untuk menyelidiki desa Banjur. Setelah itu, kita harus kembali ke Istana Galuh. menuju desa itu. Uh, tapi ayahanda... Uh, aku ingin ikut melihat kerusuhan di desa itu, Bulan. Dan Paman Wanayasa pun mengizinkan aku. <laughs> Apalagi keberatan kalian? Hmm? Uh, iya, sebetulnya tidak ada kesulitan kami. Tapi jika sampai terjadi sesuatu dengan diri tuanku, bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan itu pada Raden Sanjaya? Jangan khawatir. Itu bukan tanggung jawabmu, juga bukan tanggung jawabku. Uh, jika kesulitan akan datang pada diri kita, pastilah kesulitan itu akan datang juga. Uh, baiklah, mari kita pergi ayahanda. Berhati-hatilah. Hiya, hiya, hiya. Kita langsung saja menemui kepala desa Banjur. Kita coba tanyakan permasalahannya. Dan kemudian kita akan mencoba mencarinya di sekitar desa ini. Iya, Kakang. Kakang benar. Ah, lihatlah itu. Agaknya Pak Kepala Desa sedang meronda di desanya. Mari, Kakang. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Kelihatannya kalian tengah mencari sesuatu. Tidak, Paman. Kami hanya meronda mencari pemuda yang kemarin lepas dari tangan kami. Oh, iya, Apakah iya. Paman juga tengah meronda bersama penduduk? Iya, sejak pagi kami berkeliling desa. Mencari hampir di setiap pelosok desa ini. Sepanjang sungai kecil tempat gadis-gadis dan wanita mencuci dan mandi. Sudut-sudut rumah di pinggiran desa ini dan juga semak-semak yang tersembunyi kami babat habis. Uh, apakah paman mengetahui siapa nama dan ciri-ciri pemuda pengacau itu? Uh, dari beberapa orang gadis yang berhasil kami korek keterangannya, dia mengaku bernama Panji. Hmm, tapi sesungguhnya namanya bukanlah itu. Seorang laki-laki yang teramat menyeramkan, yang adalah gurunya memanggilnya dengan sebutan Pala. Iya, Pala. Ah, Raden Karma Pala. Uh, apa? Apa katamu, Wulan? Uh, uh, tidak, tidak paman sana. Uh, apakah, apakah maksudmu di, dia adalah uh, uh, uh, paman? Uh, berkatalah yang sebenarnya, Wulan. Apa maksudmu menyebut nama Raden? Uh, uh, marilah Nona. Jika ingin beristirahat dan mengobati kelelahan di tubuh paman Nona, ikutlah ke pondok kami uh, tidak jauh dari sini. Hmm, jika memang begitu, kenapa tidak ke gubuk saja Aki Banyu? Itu pondokku. Hanya beberapa belas tombak dari sini. Hmm, iya, iya, iya, iya. Uh, sebaiknya Ajaklah Paman Nona itu beristirahat di balai-balai di muka pondok itu sambil menikmati minuman hangat. Uh, bukankah begitu, Sagula? Ya, kita menikmati minuman hangat dan sedikit makanan ada di pondok kami. Uh, marilah. Uh, marilah, Kakang. Kita beristirahat sebentar di pondok itu. Agaknya Paman sana memerlukannya. Uh, bagaimana, Paman? Paman sanggup untuk duduk di atas kuda ini hingga ke pondok itu? Uh, uh, aku tidak apa-apa. Ayolah. Hmm. Ya, ya, ya. lakukanlah perondaan, ya. Aku akan menyusul kalian setelah beberapa saat beristirahat menemani tamu kita ini. Baik, Ayo, ayo. Ayo. Oh. Kau tanyakanlah lebih jelas lagi pada mereka, Wulan. Siapa sesungguhnya pemuda pengaco itu? Mintalah ciri-cirinya. Aku ingin tahu. Uh, baiklah, Paman Sana. Kita tunggu sebentar. Ki Banyu, kepala desa Banjur ini, tengah mempersiapkan kelapa muda untuk kita. Oh, mungkinkah dia... Mungkinkah dia anakku karma pala seperti yang kau katakan tadi, Bulan? Uh, eh, uh, eh, Dari keterangan mereka, aku menjadi pasti bahwa anak muda pengacau itu pastilah Raden Karmapala yang nakanya keterlaluan. Uh, tapi bagaimana aku harus menjelaskannya? Aku aku tahu di mana persembunyian mereka, guru dan murid. Tapi uh, aku tidak mungkin menceritakannya. Paman sana tentu akan menjadi hancur hatinya. Ah, biarlah. Aku bersama Kakang Saka yang akan mencoba menyelesaikan urusannya itu. Oh, Bulan. Bulan. Uh, ah, uh, ah, iya. Uh, ada ada apa, Paman? Kau tidak mendengarkan pertanyaanku, Bulan? Uh, iya, ya. Saya mendengar, Paman. Uh, saya kira tidak mungkin, Paman. Masakan Raden Karmapala berada di sini. Jika berada di sini, mengapa ia tidak singgah sesekali ke Gua Larang? Bukankah Gua Larang adalah padepokannya juga? Nah, itu mereka menuju kemari. Ah, putriku tengah menyiapkan minuman hangat untuk pamanmu. Dan jika ada di antara kalian yang menyukai kelapa muda, ini kalian bisa langsung menikmatinya. Kisana, Dapatkah Kisanak menjelaskan ciri-ciri dari pemuda pengacau desa ini? Oh, soalnya kami penasaran sekali. Uh, jika satu saat secara tidak sengaja kami bertemu, kami akan berusaha untuk menangkapnya, Kisanak. Uh, ah, seperti yang sudah kami katakan, dia dipanggil oleh gurunya dengan sebutan Pala. Dan anak itu sendiri mengaku bernama Panji. Dan mengenai ciri-ciri tubuhnya, dia seorang pemuda tampan. Iya, tampan sekali. Tidak mencerminkan seorang pemuda desa ataupun pemuda biasa. Dia lebih pantas dikatakan sebagai seorang yang berketurunan bangsawan. Berhidung sedikit agak mancung, matanya bulat, berkilat, kelihatan nakal dan liar. Beralis tebal, Sikapnya berbicara demikian angku dan congkak. Seakan-akan dia adalah seorang putra. Putra seorang bangsawan tinggi. Putra Kuka. Karma palakah pemuda itu? Oh, Dewata. Mengapa hatiku menjadi berdebar-debar demikian kerasnya? Oh, aku yakin dia adalah putraku Karmapala. Hmm, iya, hmm, Wulan dan para tokoh-tokoh utama serta pengawalku mengatakan bahwa guru dari anak itu adalah seorang iblis maha jahat yang berwajah sangat menyeramkan. Iya, pastilah anak muda itu adalah karma pala putraku. Oh, uh, apa saja yang telah diperbuat oleh anak itu di sana? Uh, eh, uh, eh, mengganggu ketentraman desa ini, melukai beberapa penduduk desa ini, dan mengganggu gadis-gadis desa ini. Oh, mengganggu gadis-gadis? Iya, mengganggu gadis-gadis desa ini. Uh, termasuk juga putri dari uh, kisah gula ini apakah yang telah diperbuatnya terhadap dirimu dan juga kawan-kawanmu? Uh, saya, eh, saya. Ah, katakan saja Tarsi, bagaimana jahatnya pemuda itu dan hampir setiap hari mengganggu kalian di pinggir sungai dan mengganggu gadis-gadis yang telah mempunyai kekasih hingga terjadi bentrokan dengan pemuda-pemuda desa ini. Uh, uh, ya, ya, ya begitu Tuhan, begitu. Ah, kita harus segera mencari dan menangkap pemuda itu. Harus. Ayolah, kita berangkat dan jangan membuang-buang waktu. Uh, tapi minumlah dulu minuman hangat itu. Baru kita berkeliling mencari pemuda pengacau itu. Oh, iya. Baiklah. Oh. Uh, marilah Wulan, Saka. oh Terima kasih banyak atas keterangan dan minuman hangatnya. Kami permisi. Kita berhenti dulu, Wulan. Paman. Hup. Ada apa kau menghentikan kudamu, Kakang? Ah, mau kemanakah kita sebenarnya? Tujuan kita mencari pemuda itu maksudku. Ke arah timur, barat, selatan, atau utara. Kita akan berkeliling. Kita akan berkeliling mencari pemuda pengacau itu. Bagaimana jika kita kembali ke pondok tadi? Kembali ke pondok tadi? Iya. Apa maksudmu, Kakang? Aku merasa curiga dengan sikap kepala desa itu. Agaknya dia menyembunyikan sesuatu. Dan gadis itu pun kelihatan seperti berat menyatakan kehendaknya itu. Anting Wulan dan Prabu Sana termangu sesaat mendengar kata dari Raden Sakapal Wakuna yang dirasakan kebenarannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar menyingsing di bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Yuli sebagai Cempaka, Kasdudewa sebagai Pangrangu, Hari Akik sebagai Prabu Sana, dibantu oleh Susi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna mengajak Anting Wulan dan Prabu Sana untuk kembali ke pondok Kisagula menemui putrinya. Kembali ke pondok tadi? Apa maksudmu, Kakang? Aku merasa curiga dengan sikap kepala desa itu. Sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Demikian juga dengan gadis itu. Ah, hmm, aku, aku tidak memperhatikan hal itu. Uh, iya, itu karena paman sedang kalut memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang pahit sehubungan dengan putra paman Raden Karmapala. Ayolah, kita kembali ke tempat itu. Tinggalkan kuda kita di sini. Kita kembali tanpa setahu ayah dan kepala desa Banjur. Ayah Paman. Aku kira kepala desa Banjur dan ayah gadis itu telah pergi meninggalkan pondok kecil tadi. Mari, kita percepat langkah kita. ibunya tidak akan menjadi curiga padaku. Aku seorang wanita. Nah, tunggulah Kakang. Raden Sakapal Waguna dan Prabu Sana memperhatikan Anting Wulan yang melangkah mendekati gadis desa itu. Dan tidak berapa lama dilihatnya Anting Wulan berhasil mengajak gadis desa itu ke tempat mana Raden Sakapal Waguna dan Prabu Sana bersembunyi. Ada apakah kalian mengejakku kemari? Uh, uh, mengapa tidak bicara di pondokku saja? Aku akan dapat mengeluarkan kembali minuman hangat. Uh, tidak, kami sudah cukup dengan minuman yang kau sediakan tadi. Uh, kami membawamu kemari hanya ingin mendapatkan keterangan sedikit tentang mm, pemuda itu. Uh, tentang Kakang Panji? Iya, tentang Kakang Panji. Oh ya, siapakah nama Dek? Uh, eh, uh, eh, saya Tarsi. Uh, Tarsi nama saya. Hmm, iya. Tarsi, kau mengenal dengan baik pemuda itu? Uh, kami telah beberapa kali bertemu. Uh, lebih dari delapan kali. Kami selalu bertemu di sungai kecil tempat kami mandi dan mencuci. Hmm? Oh, apakah benar pemuda itu seorang pemuda yang jahat dan kerap menggoda kalian? Uh, uh, iya, Kakang Panji memang kerap menggoda kami. Tapi dia bukanlah seorang pemuda yang jahat. Dia uh, dia adalah pemuda yang baik dan uh, sangat baik sekali. Oh, oh bagaimana bisa demikian? Mengapa ayahnya dan juga kepala desa Banjur mengatakan pemuda itu seorang pemuda yang jahat? Hmm? Seorang pengacau dan pengganggu gadis-gadis desa. Saya saya saya takut, Tuan. Saya takut eh, Bapak kepala desa akan menjadi marah jika saya mengatakan hal yang sebenarnya. Eh, kami kami kerap dimarahi oleh orang tua kami jika mengatakan bahwa pemuda itu tidaklah jahat seperti yang dibicarakan orang. Uh, kami, kami gadis-gadis yang kerap mencuci di sungai, mengetahui semua itu dengan jelas sekali. Iya. Tapi mengapa bisa begitu? Mengapa kepala desa dan juga penduduk desa ini begitu membenci dan mengatakan bahwa pemuda itu jahat dan pengacau? Uh, mungkin, mungkin karena peristiwa itu, peristiwa yang terjadi antara Kakang Panji dan Bira. Oh. Peristiwa apa itu? Kakang Panji sering bersama dengan Pira yang menjadi bunga desa ini. Dan Kandar putra dari kepala desa kami begitu tergila-gila dengan Pira. Melihat hubungan Pira dengan Kakang Panji, ia menjadi cemburu dan kemudian menantangnya. Kakang Panji berhasil mengalahkan Kandar. Pemuda itu menjadi semakin berang, kembali menantang dan mengeroyok Kakang Panji bersama kawan-kawannya. Dalam pertempuran itu, Iskandar dan seorang temannya terluka. Hmm. Lalu kepala desa itu menjadi dendam dan mengerahkan para penduduk, begitu? Uh, iya, begitulah yang terjadi sebenarnya. Uh, maafkan saya, Paman. Uh, tolonglah, jangan sampai mereka tahu semua. Uh, jangan mereka tahu kalau saya menceritakan ini semua pada tuan-tuan. Saya dan juga ayah saya bisa mendapat celaka. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apapun dengan diri kalian. Percayalah. Dan jika sampai terjadi sesuatu, datanglah kepada pokan kami. Temui guru kami, Eyang Wanayasa. Ah, terima kasih. Kami permisi. Iya. Syukurlah. Ternyata karma pala putraku tidaklah seburuk dan sejahat yang aku kira. Uh, lebih dari tiga tahun aku berpisah darinya. Aku rindu sekali. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Uh, <laughs> saya kira sebaiknya ia jangan diganggu, Paman. Saat ini ia tengah menuntut ilmu dari jerangkong hidup. Dia akan merasa sangat terganggu jika bertemu dengan Paman yang kini tidak lagi berada di Kalu. Ah, biarkanlah dulu dia menyelesaikan dan menuntaskan segala ilmu dan aji dari tokoh mahasakti itu. Ah, tapi bukankah jerangkong hidup itu juga dikenal sebagai seorang tokoh yang teramat ganas dan jahat? Bukankah jika kita bisa membebaskannya dari ikatan tokoh itu sesegera mungkin, justru lebih baik, bukan? Ah, Paman, Berguru pada jerangkong hidup justru adalah keinginan dari karma pala sendiri. Dia tidak mungkin menjadi bahagia jika kita melepaskan dari ikatannya dengan jerangkong hidup. Bahkan yang terjadi mungkin justru sebaliknya. Dia akan berpihak pada gurunya. Uh, Paman, uh, uh, saya kira Paman tidak perlu khawatir dengan jerangkong hidup. Dahulu ia memang dikenal sebagai tokoh yang maha jahat tokoh yang teramat ganas. Akan tetapi entah kenapa, kini dia telah berubah. Dia telah menyesali semua perbuatannya. Dia kini tengah memaksakan pada karma pala untuk menjadi seorang pendekar yang berhati bersih, yang pantang melakukan perbuatan kejam dan kotor. Ah, kau ini berkata apa di bulan? Kau berkata apa? Apa mungkin jerakong hidup? Aku berkata benar, Kakang. Percayalah padaku pada penglihatanku dan juga pendengaranku. Aku menyaksikan sendiri jerangkong hidup tengah memberikan petua pada Raden Karmapala. Ia memohon dengan suara mengibah. Kau, kau bicara apa? Iya, memang sukar untuk dipercaya kakang. Tapi itulah yang sesungguhnya terjadi. Percayalah, jerangkong hidup kini bukan lagi iblis yang menakutkan. Ia tengah berusaha keras menggembleng jiwa dan raga Raden Karmapala. Syukurlah. Syukurlah kalau begitu. Aku percaya. Aku percaya padamu, Wulan. Hmm. Di manakah mereka menyembunyikan diri? Apakah kau mengetahuinya? Tidak. Tidak. Tidak, Wulan. Kau tidak perlu memberitahukannya padaku. Biarlah anakku Karma Pala dengan tenang menuntut ilmu. Aku tidak ingin mengganggunya. Kau tidak perlu bercerita padaku tentang hal-hal yang tidak-tidak. Aku khawatir satu saat jika kerinduan ini timbul, aku akan mencarinya. Biarlah, aku yakin satu saat ia akan datang padaku, akan datang kepada ayahnya ini. Karma pala anak baik, anak baik. Sudahlah Wulan, marilah kita kembali. Tidak perlu lagi kita mengurusi masalah di desa ini. Aku yakin anakku tidak akan memperpanjangnya. Cerita dari gadis itu serta ceritamu tentang jerangkong hidup sudah cukup sebagai bukti. Marilah kita kembali. Ah, marilah Kakang, kita cari kembali kuda kita di sana. Hup. Hup. Kau tidak perlu merasa khawatir. Semuanya telah aku jelaskan dalam surat itu. Sanjaya anakku pasti akan mengerti. Uh, tapi apakah paman sana walaupun hanya sebentar tidak akan menjenguknya? Tidak akan melihat Galuh dan memberikan restu atas tahta yang akan diduduki adik Sanjaya? uh, tidak perlu. Tidak perlu anakku Wulan. Tahta itu pada dasarnya memang hak dari Sanjaya. Dia yang paling berhak. Dan dia akan mengerti dengan jelas jika dia telah membaca suratku. Uh, malam sudah menjadi semakin larut. Kau beristirahatlah. Juga kau, Saka. Bukankah besok kalian akan berangkat? Galuh merupakan satu perjalanan panjang. Ah, baiklah, Paman. Baiklah. Jika memang itu sudah merupakan kehendak paman, saya tidak dapat berbuat lain kecuali kembali ke Galuh dan menyampaikan surat ini. Kami permisi, paman. Kami akan menghadap Eyang untuk memohon restu. Karena besok pagi-pagi kami akan meninggalkan Gua Larang. Iya. Temuilah Eyang Gurumu. Aku akan beristirahat. dan Sakapal Waguna berderap menuju kota Raja Galuh untuk menyampaikan surat Prabu Sana untuk Sanjaya putranya. Sementara kita tinggalkan dahulu sepasang kekasih yang tengah menuju Galuh itu. Sekarang marilah kita kembali mengikuti perjalanan Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah membawa kakeknya Mamang Kuraya menuju Pondok Dewi Jambi. lelah. Biar aku yang berganti memondongnya, Kak. Aku aku masih sanggup. Kita akan berhenti saat tengah hari. Uh, lihatlah itu, Gunung mas Kita akan berhenti tepat di kaki gunung itu. Jangan terlalu memaksakan diri, Kak. Uh, aku akan berhenti dan kau berganti memondong kaki jika aku merasa lelah. Sebentar lagi tepat di kaki gunung mas itu. Baiklah. maupun gubuk atau pondok-pondok petani yang memencil. Iya. Lalu bagaimana dengan kakek? Apa yang akan kita berikan padanya? Kita tidak mungkin akan menemukan bubur hangat. Aku aku akan mencari ikan di sungai itu. Dagingnya cukup lembut untuk dimakan kakek. Uh, kau jagalah kakek. Uh, kak, uh, ada apa adik Purbaya? Kau jagalah kakek. Biar aku yang mencari ikan di sungai kecil itu. Uh, biarlah, saya dapat mencarikannya. Tidak, Kak. Kainmu akan basah oleh air sungai itu. Biarlah, aku dapat menggulung celanaku. Kau jagalah kakek. Tubuh kakek terasa demikian hangatnya. Entah betapa parahnya luka dalam tubuh kakek. Keadaannya jadi seperti ini. Tertidur dalam keadaan tubuh sangat ini. Oh. Alangkah sejuknya semilir angin ini. Uh. tubuh kakeknya, Cempaka akhirnya tertidur. Beberapa saat telah berlalu. Gadis yang telah kelelahan karena menggendong tubuh Mamang Kuraya setengah harian tidak dapat lagi menahan dirinya. Dan gadis muda itu tersadar ketika ia merasakan asap yang sedap menusuk hidungnya. Eh, eh, bangunlah, Kak. Aku sudah siap dengan beberapa ekor ikan bakar ini, kau dapat memberikan sebagian untuk kakek. Setelah itu, kita lanjutkan perjalanan. Uh, mengapa kau tidak membangunkan aku, adik Purbaya? Uh, tidak apa, Kak. Aku lihat kakek pun kelihatannya lelap tertidur. Nafasnya kelihatan begitu halus. Oh, betapa bodohnya aku. bakar itu, eh? Oh. Siapakah kau ini? Mengapa tiba-tiba saja kau ada di tempat ini? Eh, aku tertidur lelap sejak siang tadi. Hmm? <laughs> aku hadir di sekitar tempat ini sebelum kalian tiba. Huh? Eh, uh, apakah aku tidak boleh duduk di dekat kalian? Hmm? Uh, uh, uh, namaku Pangrangu. Huh? <laughs> Entah siapa nama kalian berdua. Sejenak Raden Purbaya maupun Cempaka saling pandang. Mereka menjadi ragu untuk memperkenalkan diri mereka. Laki-laki bertubuh aneh yang tiba-tiba berada di dekatnya sangat mencurigakan mereka. Kepala yang besar dan tubuh yang pendek. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah baba Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.